بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Ikhwana Fidin, Al-Hibba, Azani Allah, wa Pada kesempatan di sore hari ini insyaAllah kita kembali melanjutkan kajian kita uh, boleh Islam dari Sahih Al-Iman Al-Bukhari rahimahullah taala. Pada sore hari ini kita akan mengikuti hadis yang kelima insyaallah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما dari مسدد بن Musarhad di antara masyayikh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata <clears throat> qala haddatsana Sufyan itu Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Zuhri dikarenakan Sufyan itu yang meriwayatkan dari Al-Zuhri adalah Sufyan ibn Uyainah bukan Sufyan Ats-Tsauri Adapun Ats-Tsauri beliau tidak meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri yaitu al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Syihab al-Ma'ruf Ibn Abi Az-Zuhri atau al-Imam Ibn Syihab An Ubaidillah yaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu An Nabi Hurairah seorang sahabat yang ma'ruf wa Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu Qala <clears throat> berkata Abu Hurairah demikian pula seorang sahabat Zaid bin Khalid beliau mengatakan kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال لقضين بينكما بكتاب الله Dahulu kami kata Burairah dan juga Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhuma Dahulu kami ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menyampaikan sebuah hadis laqdiyanna bainakuma bi kitabillah sungguh aku akan putuskan enam perkara yang menimpa kalian berdua dengan kita bila, Sungguh aku akan putuskan masalah yang menimpa kalian berdua dengan keputusan Alkitab. Nah, Khawalatillah, ucapan Nabi, sungguh aku akan putuskan nah, masalah yang menimpa antum berdua. Antum berdua di sini bukan bukan Abu Rairah dan juga bukan Khalid bin Zaid, eh, Zaid bin Khalid, tadi dengan dua laki-laki lain dari para sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini sebenarnya panjang, namun dari Imam Bukhari meringkas, mengakhtisar. Nah, disebutkan secara sempurna riwayat ini dalam kitab yang lainnya di kitab Muharibin masih dalam Sahih Imam Bukhari Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kami pernah di sisi Nabi alaihi salatu wasallam faqama rajul faqala ansudak ansudak ansuduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillah faqama khasmuhu wa kana afqaha minhu Walhasil ada seorang laki-laki dua orang laki-laki terjadi enam di antara keduanya ada masalah muskilah yang menimpa keduanya enam bukan sahabat bukan antara Abu Hurairah dengan Zaid bin Khalid tapi dua laki-laki yang lain enam di antara keduanya mengatakan kepada Rasulullah ikdi bainana bi kitabillah putuskanlah masalah yang menimpa kami dengan keputusan Al-Quran. Dengan keputusan Al-Quran, Al-Kitab, Kitabullah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'adhan li. Qala kul qala inna bani. Tolong izinkan kepadaku ya Rasulullah untuk menyampaikan masalahnya. Kemudian laki-laki itu menjawab men, men, menyampaikan qadiyah masalah yang menimpa antara antara mereka berdua. Inna bani kana asifan. Ala hadha fazana bimra'atih. Nam bahwa putraku ini telah berbuat perbuatan yang sangat tabu yang zina dengan seorang wanita. Maka aku membayar tebusan fastadaitu minhu bimi'ah syabin wa khadim. Saya membayar tebusan senilai seratus kambing dan uh, eh, khazin mungkin bermakna budak. Nah. <clears throat> Thumma sa'altu rijalan. Kemudian saya bertanya kepada seorang min al-ilmi di antara para ulama waktu itu. Fakhburuni anna ala ibni jalda mi'atin wa taghriba amin. Sesungguhnya yang wajib bagi anak anda itu bukan dengan membayar tebusan tetapi dengan dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun sehingga abah ketika bertanya kepada seorang alim di waktu itu maka seorang alim nah menjawab bahwa yang tepat adalah bukan membayar fidyah tebusan atau kafarah berupa senilai 100 kambing ataupun budak tidak tetapi dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wala imrati ar-rajam. Bagi wanita ini dirajam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi nafsi biyadihi dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala la qadiyanna bainakuma bi kitabillah jalla dzikruh sungguh aku akan memutuskan masalah kalian berdua dengan keputusan kitabillah jalla dzikruh al mi'atu syatin wal khadim raddun alaik tebusan anda berupa, berupa 100 unta dan uh, wal khadim sini mungkin se, se, seorang budak. Nah, seorang budak itu dikembalikan. Nah, bukan begini tebusannya, bukan begini kafarahnya. Nah, kepada antum wala ibnika nan jaldu mi'atin wa taghribu amin tetapi Nah, hukuman bagi anak anda dengan dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sebagaimana fatwa nah, sebagian para ulama di waktu itu. Waktu ya Unais ala imraati hada fa in i'tarafat farjumha faqad 'alayha i'tarafat farajamaha. Datangkan besok hari ya Unais wanita ini kalau dia mengakui bahwa dia telah berbuat demikian maka rajamlah maka besok harinya didatangkan wanita ini dan dia fa'tarafat mengakuinya maka dirajam wanita itu Akhwana fillah barakallahu fikum hadis yang mulia ini Al Imam Al Bukhari menyebutkan dalam kitab Al Ittisam min sahihi 6 sesuai dengan bab kitab ini, kitab al-iktisam. Yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang wajibnya seorang muslim segenap kaum muslimin untuk memutuskan segala hal yang menimpa mereka kepada Al-Quran was Sunnah. Untuk mengembalikan seluruh permasalahan kepada Al-Quran was Sunnah. Tidak boleh memutuskan dengan selain Al-Quran dan juga Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam berbagai ayatnya. Semisal surat Al-Maidah ayat yang ke-48 Allah mengatakan fahkum bainahum fahkum bainahum bima anzalallah berhukumlah dan segala yang menimpa di antara kalian dengan bima anzalallah dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bima anzalallah dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan Al-Qur'an dan juga sunnah. Karena kalimat bima anzalallah dengan segala yang Allah turunkan enam meliputi dua hal. Baik, berupa Al-Quran itu juga merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua As-Sunnah juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengatakan <clears throat> inna itu nam Al-Quran <clears throat> wa mislahu Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inna itu Qur'an wa mislah. Sesungguhnya aku ini nam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepadaku berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga kalimat bima anzalallahu berhukumlah enam segala yang terjadi di antara kalian dengan apa yang turunkan meliputi dua hal yaitu Al-Quran was Sunnah. Tidak boleh enam tanpa adanya as-sunnah. Maka dengan dua hal tersebut Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hadis ini pula. Nah, Laqdiyanna bainakuma bi kitabillah. <clears throat> Akhwana fillah barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka al haqq dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepada engkau wahai Muhammad dari al-haq sebuah faedah yang penting dari sini pula bahwa segala yang menyelisih segala yang menyimpang dari al-haq dari Al-Quran was Sunnah adalah al-hawa. Nah, segala bentuk al-hukum, al-qadha yang di luar dari bingkai al-haq dari Al-Quran was Sunnah itulah hukum al-hawa. Sekalipun dalam bentuk dalam bahasa yang seakan-akan indah dan seakan-akan manis disusun dengan bahasa retorik yang luar biasa tetapi ketika meneliti Al-Quran was sunnah itulah al-hawa wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Nam ketika mereka uh, mengikuti mereka dari datanya al-haq kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. menentukan hukum seputar masalah rajam, seputar masalah mencambuk. Adapun mencambuk itu memang ada nasnya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zaniyah aw az-zani fadlidu nam kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Adapun tentang masalah rajam Nah, terdapat sebuah ayat yang sudah mansuh secara lafaz tetapi sabitatun fi hukmiha. Nah, adapun masalah rajam, merajam itu secara lafaz mansuh, Nam tetapi sabitatun hukman. Ayatnya mansuh tetapi hukumnya tetap berlaku. Nah, Ada sebuah faedah ikhwana fillah barakallahu fikum. Enam di antara adab kepada Nabi alaihi wasallam, wasalam tidak pantas atau kurang pantas kita mengatakan enam ikdi bainana bi kitabillah. Ya Rasulullah, Pak, ya Rasulullah, putuskan masalah kami dengan kitabillah. Ini kurang beradab dengan beliau. Nah, Kenapa? Karena Ar-Rasul tidaklah boleh memutuskan masalah dari berbagai masail, mustilah dari berbagai masyakil melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menafikan keimanan yang benar bagi seorang muslim hingga dia menjadikan Rasul sebagai hakim. Sehingga Ar-Rasul enam tidaklah memutuskan dari berbagai masail wal masyakil nan wa qadiyat min al-qadaya wal hajah min al-hawaij semuanya adalah nan sesuai dengan kitabullah Wa yang 'anil hawa in huwa illa wahyu Dan tidaklah beliau berbicara, memutuskan di antaranya menyampaikan sebuah sunnah, sebuah nasihat, sebuah bimbingan, bahkan memberikan qadha wa tahkim. Nah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sunnah itu juga bagian dari wahyu Allah Rabbul Alamin. Sehingga tidak mungkin seorang muslim nah hanya mencukupkan dengan Al-Qur'an yang disilakan dengan apa? Qur'aniyin atau ingkar sunnah. Di masa sekarang, apakah ada orang yang ingkar, ingkar sunnah? Nah, ada. Hingga sekarang masih ada orang-orang ingkar sunnah Quraniyun. Nah. Sebagaimana mereka bahwa di, dalam Al-Quran boleh istigdal zaud nah, mengganti zaud dengan kemampuan bahasa Arab yang mereka miliki yang sangat jangka sesungguhnya karena kalimat ini kalimat ini sudah dibaca oleh para salah para ulama nah bukan orang zaman sekarang yang bisa bahasa Arab sejak dulu sudah dipahami oleh para sahabat para immatul huda tidak ada seorang salah pun dalam masalah ini memahami istiqlal zaud bolehnya tukar menukar istri tidak ada. Tetapi ingkar sunnah Quran Quraniyun. Nah, secara lapar demikian. Kita katakan Lapar ini nah kalau kita katakan secara bahasa nah bahasa Arab itu nah sudah dikenal oleh para ulama sejak dulu bukan Anda saja yang paham bahasa Arab Justru Anda mungkin tidak paham bahasa Arab. Kalau semata-mata menggunakan bahasa Arab, Anda terlalu baik, lemah. Nah, para ulama terdahulu, bukannya mereka nggak paham bahasa Arab, mufasir, mufasirin, tidak mungkin seorang ahli tafsir mustaidi tidak paham bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu, nah, bukanlah sebuah keistimewaan bagi mereka. Sebagaimana kaum salaf, Simpulan hafal Quran itu bukan keistimewaan di waktu itu. Sudah biasa. Salaf umur 10 tahun hafal Quran sudah sesuatu yang biasa. Demikianlah. Ahlu sunnah. Seyogianya. Sejak dini. Hufad. Ah, apalagi kan bahasa Arab. Hufad Al-Quran. Nah mereka sudah biasa umur 10 tahun memang sudah hafal Al-Quran. Nah. Demikian ikhwan fillah barakallahu fikum dan contoh-contoh yang lain Nah. Wal khulafah bahwa uh, as-sunnah juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah faidah dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah laqdiyanna bainakuma kitab bi kitabillah laqdiyanna bainakuma bi kitabillah saya putuskan anda nam anda berdua dengan kitabillah berkata al-habib ابن حجر والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة واقتصر البخاري هنا عليه لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها كتاب الله أو كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره Maksud dari Al-Imam Bukhari membawakan riwayat ini laqdiyanna bainahuma bi kitabillah Al-Hafiz mengatakan bahwa as-sunnah itu kalimat as-sunnah bisa dimutlakan bisa dimaknakan dengan kitabullah as-sunnah itu nah bisa pula disebut semaan dengan kitabullah boleh as-sunnah itu Arti as-sunnah adalah kitabullah. Saya mengatakan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu taala. Min anna sunnatu yasur alayya kitabullah. Bahwa kitabullah itu nah dikatakan bermakna apa? As-sunnah. Kenapa? As-sunnah juga disebut pula sebagai kitabullah. Nah, li'an wahyi wa diri karena sunnah itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan dari katanya Allah wa taala. As-sunnah yang dia sampaikan. Nah, itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga takdir keputusannya Allah Rabbul Alamin yang Allah mengatakan wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Sehingga barang siapa yang memutuskan sebuah masalah. Nah, ayat masalah ini. Barang siapa memutuskan semua masalah. Dengan sunnah nabawiyah. Pada dasarnya dia telah memutuskan dengan kitab Allah. <clears throat> barang siapa yang memutuskan sebuah masalah. Dia kembalikan dengan as-sunnah. Nah, hukum ini adalah haram hukum ini adalah makruh. Hukum ini adalah halal. Kenapa? Allah Rasulullah kada wa kada. Maka ini adalah bisa kita katakan dia telah berhukum dengan kitabullah. Walaupun dia menyebutkan dalilnya minas sunnah, nah, nah bahwa as-sunnah itu juga bisa diistilahkan sebagai kitabullah yang kedua. Nah, <clears throat> Sehingga semuanya perintah Rasul dan mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam wa ta'assibihi wal tidak sunnatihi maka semuanya bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sunnah takririyah sunnah qauliyah Sunnat fi'liyah semuanya adalah bagian dari kitabullah. Nah, sebagaimana Allah mengatakan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa kita mengikuti sunnah beliau? Baik sunnah fi'liyah, sunnah perkataan, sunnah eh, perbuatan amaliyah, sunnah awliyah, ucapan beliau, dan juga sunnah takririyah, amalah amaliyah beliau. Karena Allah mengatakan laqad kana fi Rasulillah uswah hasanah. Dan juga Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu Segala yang datang dari Rasul baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, khalqiyah wa khuluqiyah kullu dzalika min kitabillah. Allah mengatakan Wa ma'atakumur rasul segala yang datang dari Nabi. Segala. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik takrirnya, persetujuannya, baik khuluqiyah dan khalqiyah. Nah, sunnah adalah bagian dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allah al-washimat wal mutawashimat wal mutaman wal mutanammisat wal al husni al mughayyirat Allah. Allah melaknat orang-orang yang bertatu dan orang-orang yang meminta tatu <clears throat> Dan orang-orang yang memikir memikir apa gigi. Nah, ini semua adalah bagian dari merubah rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan membahas masalah hukum menggigit, gigi, tetapi sekedar karena ini membutuhkan penjelasan yang lebih panjang masalah ini. Nah, Anakul hal Abdullah bin Mas'ud mengatakan la'an Allah melaknat orang-orang yang bertatu dan orang-orang yang tidak tatu, orang yang menggelung rambutnya di atas dan orang-orang yang e, mengikir e, giginya dalam rangka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebutuhan tetapi dalam rangka sengaja merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan semoga Allah melaknat doa laknat ini didengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang dikenal dengan Ummu Yaqub. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Nan innahu balagani annaka la'anta kaita wa kaita." Telah sampai kepadaku engkau telah melaknat perbuatan demikian dan demikian. Faqala maka bertanya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidaklah aku melaknat melainkan orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah aku melaknat melainkan orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman huwa fi kitabillah dan orang-orang itu adalah ada di dalam Al-Quran orang-orang yang dilaknat tersebut nang ada dari Al-Quran. Sehingga terheran. Waman huwa fi kitabillah. Sehingga terheran seorang wanita itu. Terkejut. Secara harfiah, lafziah, tidak ada. Nambah Allah melaknat al-washimat, wal-mutawashimat, wal-mutahammisat, wal-mutafallijat, tidak ada. Lau fatahna wa qara'na min awal surah ila akhir surah min al-fatah ila nas lam najid. Tidak akan mendapati hal ini. Nah, sehingga dia bertanya dan terheran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Laqad qara'tu ma baina al lawhayni fama wajadtu fihi. Aku telah membaca di antara dua ini sudah dua lawhayni Nam, aku tidak mendapati ayat satu ayat pun yang menjelaskan melaknat masalah ini. Maka Abdullah bin Mas'ud, salah seorang tokoh pembesar para sahabat, na imamul mufassirin di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in, nam beliau mengatakan la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi kalau seandainya engkau membaca dan eh, membaca sebuah ayat, sungguh engkau akan mendapati hukum ini. Bukankah Allah mengatakan amma qara'ti qaulahu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma naqum anhu fantahu? Bukankah Anda membaca ayat ini? Nam, aywa, bala. Qala fa innahu qad naha anhu Sesungguhnya Nabi telah melarang dalam masalah ini. Nah, demikian istimbat istidlal seorang alim, seorang faqih, imam mufarsirin, nam as-sahabat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga beliau melaknat Beliau katakan ini ada dalam kitabullah. Ini juga menegaskan bahwa as-sunnah Nah, at-tahkim sunnah bisa kita itlakan dengan kita kitabullah. Mungkin langsung lebih masuk. Nah, bahwa melaknat Nah, pelaku-pelaku jemaah tersebut merupakan atau ada dalam kita kitabullah. Nah, merupakan bagian dari kitabullah hukum bil kita, bil kita Di sini juga menguatkan bahwa sunnah boleh nah, diitlakan dengan kitabullah. Nah. Dari sini pula kita wajibnya mengembalikan tafasir al-ayat itu kepada para ulama as-salaf. Karena kalau tidak ikhwanatillah barakallahu fikum, nah sebagaimana Qur'aniyin ingkar sunnah terlalu sembarangan nah berbicara tentang Al-Qur'an sehingga memahami dengan letter harfiah terjatuh ke dalam min angkari al munkarat. Nah, nah bolehnya bertukar tukar munkarat istri ini sesuatu yang perkara yang angkar munkarat. Nah, sesuatu yang menjisikkan, so, hatta seorang awam pun akan mendustakannya, akan menolaknya seorang awam. Nah, tidak akan ridho akan bertanya masa seperti ini alaihissalam boleh tukar menukar istri akan diingkari kecuali ingkar sunnah menghalakannya. Nah, ini contoh kesalahan yang sangat fatal Nah, semata-mata kemampuan dalam bahasa Arab yang sebetulnya dia tidak mampu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena nah orang-orang sebelum kita adalah afah minna Kazir Orang yang paling fasih dibanding kita itu sebelum kita para ulama kita orang-orang yang paling fasih. Para sahabat orang-orang yang paling fasih. Ulama salaf juga demikian, orang yang paling afsa wa afham bil lughatil Tidak ada seorang pun di antara mereka memahami demikian. Tidak ada. Kalau semata-mata Anda nah memahami nah merujuk kepada al-lughatul arabiyyah maka Anda akan terjatuh dalam berbagai kekeliruan yang sangat banyak sekali. Contoh, <clears throat> ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Di sini apa? Baik orang-orang yang beriman idza kuntum ila sholati. Di, kalau secara bahasa Arabnya jika telah menegakkan sholat, berwuduklah. Sehingga wudhu itu setelah solat Nah, kalau diartikan apa? Dengan semata-mata mod, dengan bermodalkan bahasa Arab. Ini kan film di Ida kuntum. Iya, film di kuntum. Tidak ada seorang mengatakan bahwa ini adalah ilmu mudhari. Tidak ada. Pasti mengatakan fi'il madi. Kalau sekedar kemampuan Anda. Nah. Berdasarkan pemahaman lugatul Arabiah saja. Itu pun yang dangkal. Nah. Yang dangkal. Maka bisa diambil kesimpulan. Wudhu itu baik. Ba'da sholat. Tetapi bagi seorang al-lughah yang memang dia pakar lughah tidak Nah, kalimat idza kuntum itu tidak bermakna mati. Ini orang pakar dalam bahasa Arab. Bukan seperti antum. Begitu. Nah, demikian ya kawan fillah, ta'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sehingga wajib kita mengembalikan kepada apa? As-salaf. Wujud memahami Al-Quran Sunnah dengan salah. Demikianlah para sahabat ketika mereka mengalami masalah datang kepada beliau, kepada Rasul. Wanzalna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas karena beliau tugasnya apa? Untuk menjelaskan litubayyana lin-nas ma nuzzil ilaihi. Wajibat ar-rasul adalah dalam rangka menjelaskan makna-makna ayat. Sehingga para sahabat mereka memahami ayat per ayat langsung dari Nabi. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu di antara mereka, di antara para sahabat, bahkan beliau mengatakan tidak satu ayat pun kecuali saya tahu di mana dan kapan turunnya, di mana dan kapan dan apa sebabnya. Mungkin sekarang belum ada seorang alim yang seperti itu. Demikian ikhwana barakallahu fikum. Di antara contoh kengawuran dan kefatalan di antara kelompok-kelompok sesat bahkan kelompok di luar Islam semisal Syiah Rafidhah Walaqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika lain asyrakta lahbatanna amaluka. Ayat ini kalau kita membaca ayat ini seluruh para mufassirin ahli tafsir akan menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Sungguh telah diwariskan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. Para nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad berupa apa wahyunya? lain asyrakta kalau seandainya engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan akan terhapus amalan Anda. Sekalipun engkau seorang rasul, seorang nabi, kalau Anda sendiri berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhapus amal-amal Anda. Nah, ini model penafsiran kaum Syiah dengan semaunya sendiri untuk membenarkan akidah mereka etin terkait dengan imamatu Ali. Nah, artinya apa? Kalau seandainya engkau menyekutukan Ali sebagai sang imam, engkau mengangkat Abu Bakar wa Umar sebagai khalifah ba'da Ali, akan terhapus amal-amal Anda. Ini dalam kitab mereka demikian. Nah, kitab kaum Rafidah demikian. Sehingga sangat ngawurnya mereka sangat sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak logis. Nah, dibawa kepada ayat al-imamah. Ini contohnya. Khana barakallahu fikum. Nah, kita berpindah kepada hadis yang keenam insyaallah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa wajibnya kita bertamasuk Nam berpegang teguh dengan as-sunnah. Di mana as-sunnah itu adalah kitabullah. As-sunnah wa kitabullah. Kama qala Imam Al-Bukhari, as-islam wa sunnah wa sunnah hiya islam. Nah, demikian. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح Muhammad bin Sinan Al-Bahili seorang Madani, alim dari kota Madani. Wa Fulayh juga alim dari Madani, Madinah. Qala haddatsana Hilal bin Ali juga dari Madani. Ulama Madani Madinah. Nam wa an Atha bin Yasar dari seorang tabi'i bernama Atha bin Yasar, seorang alim kabir Nam bernama Atha bin Yasar rahimallahu taala maula Maimunah. An Nabi radhiyallahu taala anhu أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال beliau berkata kullu ummat yadkhuluna al-jannata illa man aba setiap umatku nan mereka akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Qalu sehingga para sahabat terhiran dan bertanya, Ya Rasulullah, <clears throat> wa man ya'ba? Siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Siapakah yang enggan tidak masuk masuk jannah? Tidak mau masuk jannah, enggan dan tidak mau. Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang mentaatiku, Nam sungguh dia akan masuk jannah Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang aba, dialah orang yang enggan untuk masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah musta'an. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Waktunya mungkin terlalu mepet sehingga uh, kita cukupkan sampai di sini. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد وهو الحمد لله رب alamin.